apabila seorang telah beriman dengannya apabila seorang telah berpegang dengannya dan mempelajarinya serta beramal dengannya dan itu hanya dirasakan oleh orang yang telah menjalaninya. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah menerangkan nikmat yang lainnya yaitu nikmatul khalqi wal ijad nikmat dalam bentuk Allah menciptakan kita wal ijad dan Allah mengadakan kita ونعمة هذا التكوين للإنسان البشري dan juga kenikmatan alam raya ini yang diberikan oleh Allah lil insanil bashari untuk manusia dengan sifat sebagai manusia. الذي ذكره الله تبارك وتعالى فيه في قوله عز وجل yang Allah telah menyebutkan kenikmatan tersebut di dalam Allah mengingatkan dzakarahullah Allah mengingatkan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi mengingatkan tentang kenikmatan diciptakannya kita sebagai manusia. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat ke-4. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh-sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Allah mengingatkan kenikmatan ini. وبقوله تعالى وبقوله تبارك Taala juga Allah ingatkan dalam firman-Nya yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum at tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Surat Al-Isra ayat ke-70. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam Dan kami membawa Bani Adam Di daratan dan di lautan Kami beri mereka kendaraan untuk membawa mereka Di daratan dan di lautan Dan kami beri rizki kepada mereka minat dari perkara-perkara yang baik dan kami utamakan mereka atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan tafdila dengan kelebihan yang nyata Allah melebihkan manusia atas segenap makhluk yang lain sehingga Allah setelah itu mengangkat Bani Adam sebagai Khalifatullah fil Ardh Khalifatullah sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah untuk menjalankan kekuasaan di alam ini. Wa takrim Demikianlah pemuliaan Allah Bisianati a'radihim Lengkap dengan pemeliharaan terhadap kehormatan mereka wahimayati amwalihim dan dengan perlindungan terhadap harta mereka wasiyanati dimaihim dengan perlindungan pula terhadap darah mereka sehingga mereka tidak ditumpahkan darahnya mereka mendapatkan keamanan kullu dzalika riayatan minallahi tabaraka wa taala semuanya itu adalah sebagai riayah sebagai pemeliharaan dari Allah yang maha mulia dan maha tinggi an'ama biha ala ummatil Islam yang Allah ni eh, Allah anugerahkan semua itu atas umat Islam wahakada demikian pula tashilar tashilal arz eh, tashilul arzaki wal amni Allah mudahkan rezeki bagi mereka dan Allah mudahkan keamanan bagi mereka wal istiqrari dan dimudahkan pula oleh Allah untuk dia bisa kokoh menempati negeri-negerinya والمعيشة الاجتماعية والاقتصادية dan berbagai maisha berbagai kehidupan kehidupan sosial al istimaiyah maupun kehidupan ekonomi Wahai dari kaminan dan banyak lagi yang lainnya daripada nikmat-nikmat Allah. Subhanallah. Kita dapati negeri-negeri yang ditempati oleh umat Islam selalu padanya terdapat kekayaan dan kelebihan daripada negeri-negeri lain. Subhanallah. Kita memuji kepada Allah. Kita kita dapat tingkat kesuburan wanita-wanita muslimah itu melampaui tingkat kesuburan wanita-wanita yang lainnya. Sehingga wanita-wanita muslimah lebih berpeluang untuk melahirkan anak dibanding dengan wanita-wanita lainnya. Negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslimin cepat sekali perkembangan penduduknya dan itu adalah nikmat nikmat dari Allah yang membuat iri para musuh-musuh Allah sehingga para musuh-musuh Allah itu melemparkan ide-ide keluarga berencana, pembatasan kelahiran, atau menakut-nakuti umat Islam dengan ancaman kelaparan, ancaman kekurangan pangan bila perkembangan penduduk tidak sejalan dengan pertambahan eh, produk pangan dari pertanian, tanah-tanah pertanian yang ada. Berbagai alasan untuk menakut-nakuti umat Islam sehingga umat Islam karena memang keumumannya tidak belajar agama termakan oleh propaganda-propaganda murahan yang demikian ini. Seakan-akan ilmiah dan seakan-akan masuk akal propaganda mereka itu. Padahal semua itu menertawakan bagi orang yang mukmin yang beriman bahwa Allah menyediakan rizki bagi hamba-hambanya setiap Allah menciptakan seorang makhluk selalu Allah siapkan rezeki bagi makhluk itu semut di lubangnya mendapatkan rezeki ketika dia saat sangat membutuhkan rezeki selama hidup masih ditentukan baginya. Dan hewan-hewan di hutan semuanya selalu mendapatkan rizki walaupun di hutan tidak ada bulog pemerintahan di, oh, di kalangan orang hutan tidak ada bulog tidak ada Menko Kesra, tidak ada eh, fasilitas-fasilitas uh, penunjang kehidupan, tapi toh mereka makan dibagi oleh Allah rezeki dengan rata. Karena sifat Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Begitulah semuanya. Kalau seorang beriman Dia akan yakin Bahwa setiap yang dilahirkan di muka bumi ini dari makhluk Allah Manusia ataupun hewan Bahkan tumbuh-tumbuhan Diberi rizki, dijamin rizkinya oleh Allah itu adalah kenikmatan. Kalau perkara ini diabaikan, maka manusia akan kehilangan kenikmatan yang banyak. Diberi oleh Allah kenikmatan yaitu perkembangan penduduk penduduk negeri Islam yang cepat. Kemudian adanya upaya untuk menolak nikmat ini dengan alasan khawatir perkembangan penduduk yang cepat nanti tidak teratasi kekhawatiran ini dijadikan alasan untuk menolak rezeki Allah, untuk menolak kenikmatan Allah dalam bentuk banyaknya penduduk muslim. Akhirnya dibikin upaya pencegahan kehamilan. Akhirnya dibikin upaya untuk pencegahan pertambahan penduduk. Karena dibikin upaya itu memang berhasil pertambahan penduduk bisa direm Rata-rata orang punya anak sekitar dua atau paling banyak tiga. Memang berhasil pertambahan penduduk itu bisa demikian lambannya. Tetapi janji-janji setan mengatakan kalau kamu berhasil mengerem pertambahan penduduk, ekonomi akan meningkat tajam justru tambah krismon KB berhasil krismon datang tambah berantakan justru sekarang musimnya orang mengeluh biaya pendidikan yang mahal biaya rumah sakit yang mahal, biaya ini dan biaya itu yang mahal. Kenapa? Janji-janji itu ternyata cuma kosong belaka. Yang benar ialah janji Allah. Bahwa Allah akan menyiapkan rizki bagi setiap dari makhluknya yang diciptakan. Nahnu suku wa iyyakum. Kami kata Allah yang memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Itu janji Allah. <clears throat> Jadi berarti Kerismon, <clears throat> kerismon itu karena apa? Karena pertambahan penduduk yang tak terkendali. Tidak. Sudah terkendali pertambahan penduduk. Tapi tambah ambles. Ha. Begitulah kuanna. Allah Maha Mulia dan maha tinggi mengingatkan kepada kita nikmat-nikmatnya di mana Allah telah mengadugrahkan kepada kita segala-galanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kalian mau menghitung nikmat Allah Latuk suha kalian tidak akan bisa menghitungnya wa ni'matu minallahi wahdahu dan kenikmatan segala kenikmatan itu minallahi wahdah hanya dari Allah semata karena itu yang harus disyukuri hanya Allah Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Surat An-Nahl ayat ke-53. Dan apa saja yang dilimpahkan kepada kalian dari berbagai kenikmatan fa Allah Itu adalah betul-betul hanya dari Allah semata. وما kana min ni'matin lil bashari 'alal bashari dan bahkan apa saja kenikmatan yang diberikan oleh manusia kepada sesama manusia wa ya ni'matun dakhilatun fi wasfi wus'ihi adalah termasuk daripada nikmat yang dalam upayanya wa makdurihi dan juga nikmat yang dalam takdir uh, eh, makdurihi baik dalam upayanya ataupun dalam apa yang ditakdirkan baginya walakin Allah subhanahu wa ta'ala a'ana alaiha akan tetapi upaya-upaya itu semuanya untuk mendapatkan rizki adalah bisa dilakukan karena Allah membantunya. Wajah al bashara sababan fi husuliha dan Allah jadikan sesama manusia sebagai sebab untuk mendapatkan kenikmatan itu. Ammal mun'imul haqqu liqada'il hajati wa tafrijil kurbati wa tashilil amri adapun pemberi nikmat al-mun'im pemberi nikmat yang se, yang sebenarnya yang hakiki dalam perkara qabail hajah dalam perkara untuk memecahkan problem menunaikan keperluan-keperluan tafrijil kurba melepaskan diri dari segala kesulitan tashilil amr memudahkan perkara-perkara yang rumit semua itu pemberi nikmat yang sesungguhnya adalah wallahu subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang maha suci dan maha tinggi hanya Allah semuanya la Allah wa la quwwata tidak punya upaya. Bila tidak kecuali paling hebat datangkan tidak bisa hanya Allah yang bisa menyembuhkannya berarti kita diberi kesehatan seperti ini Masya Allah ini adalah kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berpikir untuk mencari main 但。 tiba-tiba tidak bisa berpikir La ilaha illallah apa yang bisa dilakukan keluarga paling hanya menangis saja apa yang bisa dilakukan dokter hanya paling kami sering makan apa saja yang dilimpahkan kepada kalian kenikmatan ini bisa saja mencabut oleh Allah karena itu haruslah banyak-banyak orang bersyukur kepada Allah dengan berbagai kenikmatan agar ditambah makalah mu'alif kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa ma'budi laisa bi ma'budun siwa dan dia Allah itu adalah cultura, vida. binatang maka dialah semangku ini batulah ibadah lillah di sini dalam pernyataan beliau ini ada pernyataan kita penetapan ikrar bahwa ibadah itu Allah saja tidak di ma'budun siwa laisa ma'budun siwa tidak ada bagiku sesembahan selainnya di nafil ibadat ini berilah dalam pernyataan ini ada penafian segala bentuk peribadatan untuk selain Allah ini adalah makna dari pernyataan La ilaha tidak ada sesembahan yang benar Dinamkan segala sesembahan yang benar ya. sesudah sesembahan selain Allah Umi mayor mayo dunia dunilah Menafikan segala Analisem segenap apa yang disembah selain Allah Wa Allah nilai wahdatina siap menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. dunia siwa vai dar